Wal malaikatu tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha kepada pencari ilmu. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh wal hitanu fil ma' Dan sungguh seorang yang alim, para ulama dimintakan ampun untuknya oleh yang di langit dan yang di muka bumi dan bahkan ikan-ikan di, di air. Wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadl qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan para ulama seorang alim dibandingkan dengan abid ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas semua bintang-bintang yang ada. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham wa aurathul ilma namun mereka mewariskan ilmu faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir maka barang siapa yang mengambil ilmu itu maka sungguh dia telah mengambil jatah atau bagian yang banyak dari warisan Nabi ini hadis dihasankan oleh para ulama dengan banyaknya jalur-jalur dia. Hadis ini para kelasiku menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para ulama. Terkhusus pada kalimat innal ulama'a warathatul anbiya. Di antara keutamaan para ulama ialah bahwasanya para ulama itu pewaris nabi. Nabi tidak mewariskan uang, dinar atau dirham. Tapi nabi mewariskan ilmu. Para ulama adalah orang yang berilmu, yang menguasai ilmu, yang mengambil bagian ilmu yang paling banyak. Maka para ulama lah yang mengambil jatah waris terbanyak dari warisan para anbiya wal mursalin. Abu Hatim bin Hibban rahimahullah menjelaskan dalam sahihnya Sahih bin Hibban terkait dengan riwayat ini. Beliau mengatakan fi hadzal hadithi bayanun wadih anna al-ulama alladziina lahum al-fadl alladzi dzakarna hum alladhina ya'lamuna ilma an-nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sairil ulum. Hadis ini Padanya terdapat penjelasan yang jelas gamblang bahwasanya para ulama yang memiliki keutamaan-keutamaan yang telah kami singgung sebelumnya merekalah orang-orang yang mengilmui ilmu Rasulullah SAW. Hanya mereka, bukan hamba-hamba Allah yang lain, bukan pula ilmu-ilmu yang lain. Merekalah yang mengilmui ilmunya Rasul bukan orang lain dan yang diilmui ilmunya Rasul bukan ilmu yang lain beliau mengatakan ala tarahu yaqul apa engkau tidak melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al ulama'u warasatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarithu ilal ilma para ulama pewaris nabi kata Rasul para nabi tidaklah mewariskan kecuali ilmu Wa ilmu nabiyina sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu nabi kita Muhammad ialah sunnah beliau. Faman ta'arra an ma'rifatiha lam yakun min warasatil anbiya. Maka barang siapa yang kosong yang tidak mengerti sunnah maka dia bukan termasuk pewaris nabi. Eh, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala juga menjelaskan tentang hadis ini dalam bukunya Miftah dari Sa'adah terkait dengan riwayat di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa awrathul ilm beliau mengatakan hadza min kamaril anbiya' wa 'idhami nushihim lil umam Ini menunjukkan kesempurnaan para nabi dan agungnya nasihat mereka untuk umat-umatnya. Wa tamamu ni'matillahi 'alaihim wa 'ala umamihim an azaha jami'al 'ilal wa hasama jami'al mawad allati tuhimu ba'dun nufusi anna al-anbiya min jinsil muluk alladzina yuriduna dunya wa mulkaha dan termasuk kesempurnaan nikmat Allah azza wajalla atas para nabi dan atas umat-umatnya ialah Allah menyingkirkan Allah menghilangkan semua alasan-alasan semua sebab-sebab dan memangkas memotong semua materi-materi yang oleh sebagian pihak dikesankan Nabi sama dengan raja yang menginginkan dunia dan kerajaannya. Fahamahumullahu subhanah min dzalika atamal himayah. Maka Allah pun melindungi mereka, menjaga mereka dari niatan seperti itu dengan penjagaan yang paling sempurna. Disebutkan Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tapi Nabi itu mewariskan ilmu. Satu sisi menjelaskan tentang keutamaan para ambi al mursalin. Sisi yang lain itu merupakan nikmat Allah atas Nabi dan para umatnya. Dan yang terpenting dari yang kita inginkan sekarang ini adalah hadis ini menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Manzilahnya para ulama. Dikatakan sebagai pewaris Nabi. Mewarisi ilmu Nabi mewarisi dakwahnya para ambiya wal mursalin. Mewarisi wazifah mereka, tugas mereka di tengah-tengah umat mendakwahkan, menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla. dikatakan sebagai pewaris nabi. Itu menggambarkan kedekatan ulama dengan ambiya Sebagaimana dekatnya ahli waris kepada sang mayit. Orang itu dikatakan ahli waris kalau dia sangat dekat hubungan de eh, hubungan dengan dengan sang mayit. Ulama pewaris Nabi itu menggambarkan ulama sangat dekat kedudukannya, hubungannya, manzilahnya dengan para anbiya wal mursalin. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan riwayat ini yakni annahum warithu ma jaa bihil anbiya minal ilmi fahum khalaful anbiya fi umamihim bid'awati ila Allah wa ila ta'atih wan nahyi an ma'asillah wadh-dhawdi an dinillah maknanya kata beliau mereka para ulama mewarisi ilmu yang dibawa oleh para anbiya maka mereka pengganti Nabi. Ulama itu penggantinya Nabi pada umat mereka. Dengan dakwah kepada Allah. Dakwah kepada ketaatan kepada Allah. Melarang umat dari maksiat kepadanya. Dan pembelaan terhadap agama Allah yang mulia ini. Ini mm, sekali lagi menegaskan kepada kita barakallahu fikum tentang bagaimana tingginya keutamaan dan manzilah ulama dalam pandangan Islam. Mereka pewaris Nabi. Mereka penerus Nabi. Mereka pengganti Nabi. Pada umat ini terkait dengan dakwah ilallah. Menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanabdina azakumullah. Dalam Al-Quranul Karim. Dan juga sabda Rasulullah SAW Kita bisa mendapati sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang semuanya menerangkan tentang ke keutamaan para ulama, manzilahnya para ulama. Di antaranya adalah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Fatir ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dari ayat ini barakallahu fikum ditegaskan oleh para ulama una al tafsir para ulama adalah ahlul khusyah Ulama adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menegaskan al-ilmu huwal khasyah. Yang namanya ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ilmu yang menghantarkan pelakunya, yang menghantarkan orang yang mengkaji, mempelajarinya memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini yang dikasih rekomendasi yang disanjung, yang dipuji sebagai hamba Allah yang punya khasyah hanya para ulama. Enggak ada lagi yang lainnya barakallahu fikum. Naam. Ini mereka. Ada lagi yang berikutnya barakallahu fikum. Para ulama adalah orang-orang yang udul. Orang-orang yang adil. dengan persaksian Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran ayat yang ke-18. Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bersaksi tentang kalimat tauhid. Wal malaikah, malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, para ulama juga bersaksi dengan menegakkan keadilan. Dalam ayat ini barakallahu fikum ada keutamaan ulama dari banyak sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian ulama dengan malaikat. Yang kedua, Allah menggandengkan persaksian ulama dengan Allah Azza wa Jal. Paham ya? Dalam ayat ini hanya tiga yang disebut. Allah Azza wa Jal, Sang Khalid, bersaksi. Dua yang lainnya makhluk. Dari kalangan malaikat, tersebut namanya al-malaikah. Dari kalangan Bani Adam yang disebut hanya para ulama. Hanya para ulama. Padahal di sana ada para tujar, ah, para tajir-tajir, para yang lain-lainnya banyak yang disebutkan hanya para ulama. Itu menunjukkan keutamaan ulama yang begitu besar. Kalau seandainya ada seseorang yang lebih afdal daripada para ulama tentu akan disebutkan di situ dalam Al-Qur'anul Karim. Sekaligus menegaskan ulama adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil sebab diminta persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya saksi orang yang adil. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menegaskan wa fi dhimni hadhihi الإلهية al-ilahiyah as-sana'u ala ahli al-ilmi biha wa ta'diluhum pada kandungan persaksian Allah ini terdapat pujian-pujian sanjungan kepada para ulama yang ikut bersaksi di dalamnya dan mengandung ta'dil, mentakdil, memuji, mentazkiyah merekomendasi para ulama mengatakan mereka adalah orang yang adil. Al-Qurtubi dalam tafsir juga mengatakan wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala al ilmi wa al ilmi wa, wa al ulama wa fadlihim. Pada ayat ini ada dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Fadilahnya para ulama. Fa innahu law kana ahadun asyrafa minal ulama laqarnahumullahu bismi Sebab kalau ada seseorang yang lebih utama, lebih afdal daripada para ulama, niscaya Allah akan gandingkan namanya dengan nama Allah dalam ayat ini. Yang tersebut hanya para ulama. Sehingga dikatakan para ulama itu afdalu bani Adam ba'dal anbiya ulama itu afdalnya Bani Adam setelah para nabi para rasul. Tidak ada yang lebih afdal, yang lebih utama di kalangan Bani Adam setelah para anbiya melebihi para ulama. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi adalah para ulama adalah ahlul fahmi anillah. Orang-orang yang bisa memahami tentang Allah Azza wa Jalla tentang apa yang dari Allah Azza wa Jal. Orang yang paham tentang syariatnya. Disebutkan dalam Al-Quran di Al-Ankabut ayat, ayat yang ke-18. Allah menyatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan itulah permisalan yang kami buat untuk umat manusia. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali para ulama. Tidak ada yang bisa memahami permisalan tadi kecuali para ulama. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan-permisalan. Untuk Bani Adam. Yang bisa memahaminya hanya satu di sini. Yakni para ulama. Itu menunjukkan mereka adalah ahlul fahmi. Wal akli. Orang yang punya pemahaman. Orang yang memiliki akal yang sangat cerdas. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan wa ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa rasikhuna fil ilm al mutadalli'una min tidak ada yang bisa memahaminya atau mentadaburinya kecuali orang-orang yang kokoh, orang-orang yang rasih ngapan keilmuannya, yang pakar dalam bidang keilmuannya. Hanya ulama yang disebutkan di situ. Barakallahu fikum sehingga mereka adalah ahlul fahmi wal aqli barakallahu fikum nama ikhwan masih lagi yang lain keutamaan-keutamaan para ulama dalam Islam barakallahu fikum belum lagi hadis yang tadi kita bacakan hadisnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu ardhah padanya banyak keutamaan ulama seperti para ulama dimintakan ampun oleh makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Keutamaan yang lain, para ulama lebih afdal dibandingkan dengan ahli ibadah. Seperti keutamaan bulan purnama di malam purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Para ulama adalah pewaris Nabi. Barakallahu fikum. Dan lebih daripada itu, ya para ulama ini termasuk yang direkomendasi oleh Allah Azza wa Jal sebagai marja'iyatul ummah. Sebagai tempat rujukan umat di dalam mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Masalah duniawi, masalah agama, masalah pribadi, masalah masyarakat, masalah bangsa, semuanya. Allah merekomendasikan para ulama sebagai marja'iyah umat ini. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran di An-Nisa 83 Allah menegaskan Wa idza ja'ahum amrun al amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Kenapa kata Allah Kenapa ketika datang kepada mereka sebuah berita yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang aman atau yang menakutkan, Kenapa mereka sebarkan langsung begitu saja? Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya perkara itu akan diketahui oleh para ulama kita, para ulama yang bisa mengambil istibat hukum daripada diminta untuk rujuk kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Dalam ayat ini ulil amri adalah para ulama. Adalah para ulama ahlul istinbat. Maka ini nas Dalil yang sangat tegas, para ulama marja'iyatul ummah. Ulama itu adalah rujukan umat, tempat kembalinya umat dalam menyelesaikan persoalan, dalam hukum per permasalahan, dalam menghadapi problematika, fitnah dan yang lain-lainnya. Yang ditunjuk hanya dua, rasul atau ulama. Rasul kepada sunnahnya Rasulullah SAW. atau yang kedua adalah para ulama. Maka ulama dikatakan marja'iyatul ummah. Ulama marja'iyatul ummah. Dari sini para fikum ditegaskan oleh para ulama bahwasanya umat manusia sangat-sangat memerlukan ulamanya melebihi hajat mereka kepada makan dan minum. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan disebutkan di dalam kitab Alam al-Muwaqqi'in Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kata Imam Ahmad An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wa syarab. Umat manusia lebih memerlukan, lebih membutuhkan ilmu dibandingkan dengan makan dan minum. Lianna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yawm marrataini aw thalatha. Kalau makan dan minum hanya diperlukan sehari dua kali atau tiga kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waktin. Sementara ilmu sangat diperlukan setiap masa, di setiap waktu. Maka begitu pula para ulama. Begitu pula para ulama. Umat manusia lebih memerlukan ulama dibandingkan dengan uh, yang bisa masak, master chef dia bisa makan, eh bisa masak, masakan atau minuman. Ini yang paling dibutuhkan terkait dengan urusan perut, makan, minum sehari sekali, dua tiga kali. Kalau para ulama terkait dengan dunia mereka, agama mereka, dalam semua hal mereka dan setiap masa, setiap waktu, sejumlah gerak-gerik mereka dan tindak tanduk mereka. Sehingga hajatnya umat kepada ulama begitu besar. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam bukunya Akhlaqul Ulama menggambarkan kepada kita tentang bagaimana fungsi, kedudukan, posisi ulama di tengah-tengah umat dan bagaimana ketika umat tidak punya ulama. Belum menyatakan di dalam bukunya Akhlaqul Ulama, "Fama dhannukum rahimakumullah bi tariqin fihi afatun katsirah." Bagaimana kiranya rahimakumullah ada sebuah jalan di situ banyak sekali gangguan-gangguannya. Sebuah jalan yang banyak gangguan-gangguannya, kerusakan-kerusakannya, lubang-lubangnya. Hal-hal yang membahayakan di sana. Wa yahtajun nasu ila sulukihi fi lailatul Sementara semua orang harus menelusuri jalan tadi di malam yang gelap gulita. Kata beliau "Fa'ilam yakun fihi dhiyaun wa ila Kalau mereka tidak memiliki lentera dan memiliki cahaya, maka mereka akan bingung, akan salah arah. Kalaupun arahnya betul, banyak ah, rintangan-rintangannya, hadangan-hadangannya, lubang-lubangnya, marah bahayanya rawan kecelakaan. Belum mengatakan faqayyadallahu lahum fihi masabiha tudhi'u lahum fasalakuhu ala salamati wal afiyah. Maka Allah bangkitkan untuk mereka di jalan tersebut lentera-lentera, lampu-lampu yang menerangi mereka di situ. Maka mereka pun menelusuri jalan tadi dengan selamat dan afiyah. Itulah para ulama. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك في Kemudian datanglah rombongan-rombongan umat manusia yang mana mereka harus menempuh jalan tadi. Yang sudah terang tadi. Rombongan sudah berangkat semuanya e, menelusuri jalan tersebut. terang benderang sudah. Fabainama hum kadzalik id tufiatil masabih. Ketika mereka sedang demikian menelusuri jalan tadi dengan lentera yang begitu terang, tiba-tiba lenteranya mati. Tiba-tiba lampunya mati. Fabaqau fi dhulmah, maka mereka pun tinggal dalam kegelapan. Sama dhannukum bihim? Kira-kira bagaimana kondisi mereka setelah itu? Panik, bingung, Nah, sana kemari, ketentu arah, sesat, menyesatkan, tenggelam, celaka, tergelincir, dan segala macamnya. Kenapa? Mati lenteranya. Belum menegaskan, kata ulama finnas. Begitulah kondisi ulama di tengah-tengah umat manusia. La ya'lamu kathirun minan nas kaifa da'ul fara'id wala kaifa ijtinabul maharim Mayoritas umat manusia tidak ada yang tahu bagaimana caranya mengerjakan perkara yang wajib, bagaimana caranya menjauhi perkara yang haram. Wala kaifa yu'badullah fi jami'i ma ya'buduhu bi khalquh. Dan tidak tahu. Tidak tahu bagaimana perkara-perkara yang makhluknya ibadah kepada kepada Allah padanya. Ibadah kepada Allah illa bi baqail ulama melainkan dengan adanya para ulama yang menjelaskan ini perkara fardu kerjakan ulama yang mengatakan perkara yang haram tinggalkan ulama ini cara ibadahnya seperti ini ulama amalnya seperti ini ulama semua yang menerangkan adalah para ulama maka belum mengatakan faida matal ulama faida matal ulama tahayyarun nas wa darasal ilmu bimautihim wa zaharul Maka ketika ulamanya mati, umat manusia akan bingung. Ilmu akan hilang, akan sirna dengan kematian mereka. Dan tampaklah kejahilan di tengah-tengah umat. Allahul Musta'an. Maka ikhwanamtina azakumullah. Kedudukan ulama di tengah-tengah umat sangatlah vital lentera di malam yang gelap gulita. Penunjuk arah di saat umat manusia bingung arah. Yang menjelaskan bimbingan syariat ketika umat jahil tentangnya. Yang menerangkan bagaimana cara beribadah kepada Allah kepada umat ketika mereka bingung bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menuntun umat ke jalur kebahagiaan jalan keselamatan yang membentengi umat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, kerusakan-kerusakan yang ada, syahwat, syubhat. Sehingga dengan adanya ulama, keselamatan bagi umat. Wafatnya para ulama, kebinasaan bagi umat. Itulah manzilahnya ulama dalam pandangan Islam barakallahu. Manzilah azimah rafi'ah jiddan. Kedudukan yang sangat agung, yang sangat tinggi sekali. Sehingga tidak ada yang lebih utama daripada para ulama setelah para ambiya. Barakallahu fikum. Dari kalangan ulama ini ada yang sudiqin, ada yang syuhada, ada yang solihin. Bertingkat-tingkat dengan kata ilmunya mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Dikarenakan ulama ini memiliki manzilah yang begitu tinggi. Maka tentunya mereka memiliki hak yang namanya hukukul ulama. Ya, mereka memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh masing-masing kita kaum muslimin kepada ulamanya. Barang siapa yang menunaikan hak-hak ulama' dengan benar, maka dia dinyatakan telah berada dalam bimbingan Islam yang benar terkait dengan sikap kepada ulamanya. Tetapi barang siapa yang menyia-nyiakan ulamanya, menyia-nyiakan hak ulamanya, maka dinyatakan dia telah menyimpang dari jalan yang lurus dan dia telah melecehkan menghinakan para ulamanya. Allahul musta'an. Uh, Ibnu Abdillah Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang masalah itu, sebelumnya perlu di, ditambah diingatkan supaya jangan salah paham bahwasanya yang dimaksud dengan ulama dalam pembahasan ini yang disebutkan keutamaan-keutamaannya pada ayat-ayat di atas dan hadisnya Rasulullah SAW dan keterangan para ulama tadi mereka adalah ulama sunnah mereka adalah ulama sunnah, ulama yang mengerti tentang syariat, yang mengerti tentang bimbingan bimbingan Islam yang mulia. Barakallahu fikum. Bukan ulama balalah. Bukan ulama usu. Kalau ulama usu ditahdir, diperingatkan Rasul umat daripadanya. Dikeluarkanlah dari ini dalam sunnahnya dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Akhwafu ma akhafu alaikum ala imatal mudhillin." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian para imam-imam pemimpin-pemimpin ulama-ulama penyesat umat. Ala imah al-mudhillin. Ini namanya ulama ubalalah, ulama usu. Yang ini tidak dimaksudkan pada keutamaan yang dibahas sebelumnya. Kenapa mereka ditahdir eh, al Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga camkan baik-baik semua ayat, semua hadis, semua keterangan para ulama yang menerangkan tentang kedudukan ulama itu ulama usunnah. Ulama syariah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Bukan ulama usuk, bukan ulama udhalalah. Baik. Eh, ikhwan fillah azakumullah. An-nasu fil ulama thalatha. An-nasu fil ulama thalatha. <clears throat> Umat manusia terkait dengan ulamanya, muslimin terkait dengan ulamanya ada tiga pihak. Yang pertama ialah tarafun yaj'alu lil ulama'i qadasatan sebagian pihak yang meyakini ulamanya memiliki kesucian. Mengkultuskan ulamanya. Melampaui batas hulu. Di dalam menyanjung, memuliakan ulamanya. Disebut dengan takdisul ulama. Mengkultuskan ulamanya. Macam-macam. Ada yang mengatakan ulama itu maksud. Ada yang mengikuti ulamanya secara buta. Takut akma. Takut buta kepada ulamanya. Ada yang asabiyah fanatisme buta kepada ulamanya. Ada yang mentaati ulamanya dalam hal mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Macam-macam. Yang intinya adalah mengkultuskan ulamanya, menuhankan ulamanya, hulu dalam mensikapi ulamanya. Mereka ini ikhwan azakumullah menyerupai Bani Israel. Menyerupai akhlaknya Bani Israel yang menuhankan ulama mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ittakhadhu ahbarahum Waruhbanahum arbab min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan, Tuhan selain Allah. Maknanya disebut dalam hadis mentaati ulamanya dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini Bani Israel. Juga mereka tasyabbuh menyerupai orang-orang Rafidah. Syiah Rafidah yang melampaui batas dalam mensikapi ahlul bait, ulama ahlul bait. Mengatakan mereka ulama itu memiliki sebuah kedudukan yang nggak mungkin dicapai oleh malaikat atau para rasul. Ada lagi yang mengatakan ulama tersebut mengerti perkara gaib. Ada lagi yang mengatakan ulama tersebut maksum dari kesalahan. Macam-macam. Ini rafidah. syiar rafidah barakallahu <clears throat> Ini sesat melampaui batas di dalam menyanjung ulamanya. Di antara yang menyimpang dalam bab ini adalah kaum sufiyah. Kaum sufiyah menuhankan ulama mereka. Ini guru mm, yang yang yang menyesatkan barakallah Ada lagi biaya yang kedua. Tarafun yahdiru makanatal ulama' wa yastakhifu biaqdarihim pihak yang lainnya barakallahu fikum merendahkan kedudukan ulama melecehkan posisinya para ulama menikam ulama mencela para ulama menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang kejam yang kecil, yang enggak wakil yang enggak nyata membuat umat lari daripadanya menikam para ulama. Mereka ini tasyabuh dengan kaum khawarij yang melecehkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bahkan mengkafirkan mereka. Mereka mencela para sadatu tabi'in, tokoh-tokoh ulama-ulama tabi'in, bahkan mengkafirkan mereka. Khawarij. Ya. Allahul musta'an. Taib. Uh, pada kenyataannya barakallahu fikum tidak ada seorang mubtadi pun, sekelompok bid'ah pun melainkan dia pasti akan mencela para ulama, menikam para ulama. Dijelaskan oleh Ahmad bin Sinan rahimahullah juga Yazid bin Harun rahimahullah menyatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahli hadits tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah pun melainkan dia pasti akan membenci para ulama ahli hadis. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli athar. Termasuk ciri-cirinya ahli bid'ah mereka mencela menikam ulama ahli athar. As-Sabuni, Al-Imam Sabuni rahimahullah dalam bukunya Aqidah Ashabul Hadis ketika menjelaskan tentang alamatu ahli bidah. Ciri-ciri ahli bidah. Dikatakan wa alamatuhum badiyatun wahirah. Tanda mereka begitu nampak, begitu jelas. Di antaranya adalah syiddatu bughdihim. Mereka sangat membenci, sangat tidak suka dengan para ulama ahli hadis, membawa hadis, membawa sunnah. Ini justru menjadi ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mencela para ulama. Sehingga pihak pertama tadi yang hulu melampaui batas dalam menyikapi ulama jatuh pada dua, dua perkara. Satu sisi melampaui batas pada ulama yang mereka inginkan. Dan yang kedua menikam ulama sunnah yang nggak sama dengan mereka. Dan secara kenyataannya pula, semua ashabul ahwal bidah demikian keadaannya. Melampaui batas pada ulama-ulama yang dia lulukan. Hulu padanya. Di sisi yang lain, menikam, mencela, merendahkan, menghinakan, memusuhi, membenci ulama sunnah yang berseberangan dengan mereka. Sehingga jatuh pada dua penyimpangan sekaligus. Allahul Musta'an. Adapun yang ketiga, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, ahlul haq. Yang memiliki sikap pertengahan dalam bab ini. Mereka meyakini para ulama punya punya keutamaan, punya manzilah, kedudukan yang sangat tinggi. Naam. Tidak sama dengan muslimin yang lainnya. Tetapi tidak kemudian hulu kepada mereka. Taklid buta kepada mereka asobiyah kepada mereka. Tidak. Tidak menikam ulama, tidak mencela ulama, memuliakan para ulamanya dengan syar'i, namun tidak sampai tingkatan hulu melampaui batas dalam menyikapi para ulamanya barakallahu fikum. Naam. Ini adalah prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Dalam menyikapi para ulamanya. Barakallahu fikum. Dari sini khonafidin azakumullah muncul beberapa prinsip-prinsip utama. Ya, muncul beberapa prinsip-prinsip utama alusunnah terkait dengan para ulama. Yang pertama ialah ahlu sunnah meyakini para ulama itu tidak maksum. Para ulama tidak maksum dari kesalahan. Mereka meyakini para ulama adalah manusia biasa. Manusia biasa. Mereka bukan orang-orang yang maksum. Barakallahu fikum. Sehingga Al-Sunnah wal Jamaah meyakini para ulama kita dikarenakan manusia biasa yusibu wa yukhti pasti ada salahnya, pasti ada benarnya. Kadang salah, kadang benar. Sebagaimana umat manusia pada umumnya barakallahu fikum yusibu wa yukhti. Sebab tidak maksum. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan innama ana basyarun uhti wa wausib. Saya manusia biasa, kadang saya salah dan kadang saya benar. Ini harus sunnah. Barang siapa yang meyakini kemaksuman ulama maka dia mubtadi. Termasuk ashabul ahwa'i wal bidah, menyerupai kaum Ini yang pertama, ahlu sunnah tidak meyakini kemaksuman ulama. Alusuna meyakini mereka manusia biasa, kadang benar, kadang salah. Ini yang pertama, Ikhwan. Yang kedua, alusuna sunnah wal jamaah tidak taklid buta kepada ulamanya. Tidak ta'asub fanatik buta kepada ulamanya. Tidak. Tetapi mereka mengikuti bimbingan-bimbingan ulama yang sesuai dengan dalil. Yang sesuai dengan bimbingan-bimbingan hujjah. Ittiba'ul ulama bi hujjah. Mereka mengikuti para ulama'nya dengan hujjah, dengan dalil. Tidak taklid, juga tidak asobiyah kepada alim siapapun di antara mereka. Seluas apapun ilmunya, setebal apapun takwanya, sekokoh apapun prinsipnya. Manusia biasa. Maka tidak asobiyah, tidak taklid. Pada ahlu sunnah salafiyin, tidak ada kamus ta'asub buta, tidak ada kamus taklid buta pada para ulama. Mengikuti ulamanya dengan dalil. lagi barakallahu fikum. Al-sunnati wal jamaah tidak akan mengikuti salatul ulama. Ya, ahlussunnah wal jamaah tidak akan mengikuti kepergelinciran para ulama atau ijtihad yang salah dari seorang alim. Tidak diikuti. Tidak diikuti barakallahu fikum. Bahkan Salafun salih mentahdir. Memperingatkan umat dari bahaya. Zallahnya para ulama. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arbah inda dari dan dia sahih. Beliau mengatakan yahdimul ilma yahdimul islam thalatha. Yahdimul islam thalatha yang akan menghancurkan Islam ada tiga. Satu di antaranya zallatul alim. Ketergelinciran seorang alim. Ini di antara sebab yang menghancurkan Islam. Zallatul alim. Ini ditahdir oleh para ulama. Ulama salaf justru mentahdir umat dari zallahnya ulama. maka tidak boleh diikuti sama sekali. Asy-Syatibi rahimahullah menegaskan dalam bukunya Al-Muwafaqat, kata Syatibi, "Inna zallatal 'alim la yasuhu i'timaduha min jihatin wa lal akhdhu biha taqlidan lahu." وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع Walidzalika uddat zallatan. Sesungguhnya kata beliau, zallahnya seorang alim tidak boleh dijadikan pegangan sama sekali. Tidak sah, tidak boleh dijadikan pegangan sama sekali. Bahkan tidak boleh diambil untuk taklid kepadanya. Sebab zallahnya dia telah menyelisih syariat. Telah menyelisih syariat. Maka dikatakan zallah tergelincir. Barakallahu fikum. Ini dikatakan prinsipnya mereka ulama tidak maksum. Ulama mungkin salah, mungkin benar. Tidak boleh asofiyah taklid kepada para ulama. Maka yang berikutnya adalah tidak mengikuti zalahnya para ulama. Tidak mengikuti ketergelincirannya para ulama. Barakallahu fikum. Ibn Azzaikumullah. Perkara penting yang perlu diingatkan di sini adalah ada perbedaan antara zallatul alim dengan ijtihadul alim. Ini tolong dipahami baik-baik. Ada perbedaan antara zallatul alim kepergelinciran seorang alim dan ijtihadul alim. Beda. Tolong dicamkan baik-baik. Perbedaannya adalah yang pertama, ijtihadul alim yaduru haulal adillah. Ijtihadnya seorang alim itu berputar pada dalil masih terkait dengan dalil. Ada adil padanya. Dikatakan ijtihad bisa jadi dalilnya sama-sama kuat. Dalilnya sama-sama kuat. Alim yang A ijtihadnya ini, alim yang B ijtihadnya itu. Atau yang kedua, perbedaan ijtihad di dalam memahami sebuah dalil. Dalil A yang ini ijtihad pemahamannya demikian. Yang kedua ijtihad pemahamannya demikian. Semua masih terkait dengan dalil. Sehingga ada dua. Ada ijtihad yang benar, dua pahala. Ada yang salah, dapat satu pahala. Dibahami misalnya ya? Adapun yang namanya zallatul alim, ketergelinciran seorang alim itu tidak ada sangkut pautnya dengan dalil. Zallatul alim maknanya adalah khata'uhu, kesalahan seorang alim. Mujanabatuhu lisawab, jauhnya dia dari kebenaran. Itu namanya zallah. Namanya zallah. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan dalil. Dipahami ya? Maka yang namanya zallah semuanya salah. Tidak ada satu zallah, dua pahala, e, zallah, satu pahala. Tidak ada. Yang namanya zallah semuanya salah. Semuanya salah. Tidak ada yang dapat pahala di situ. Tidak ada zallah yang benar, dua pahala, zallah yang salah, satu pahala tidak ada. Itu bab istihad. Kalau zallah babnya kesalahan. Sehingga dikatakan zallatul alim itu kesalahannya dia bersalah padanya. Tidak ada sanggup pautnya dengan dalil. Yang kedua ialah kalau istihadnya seorang alim la yajuzu inkaruh Ijtihadnya seorang alim tidak bisa diingkari. Tidak boleh kamu ingkari. Ya walaupun jangan diikuti. Tapi kamu tidak boleh mengingkari. Ini perkara ijtihad ya ikhwan. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, selesai. Yang benar dua, yang salah satu. Engkau tidak bisa mentahdir umat daripadanya. Ya, engkau tidak bisa mentahdir umat daripadanya. Engkau tidak bisa mengingkarinya. Hanya mengatakan ini ijtihad yang salah. Lain halnya dengan salatul alim. Lain halnya dengan salatul alim. Kalau zallatul alim yajib tahdziru minha. Wajib ditahdir umat daripadanya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu warbah. Yahdimul Islama thalatha. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala huma. Kata Ibn Abbas, "Wailun lil asba' min asaratil alim." Celaka, celaka bagi para pengikut-pengikut ketergelinciran seorang yang alim. Kaifa dzalik dikatakan kenapa kok demikian? Dikatakan yaqulul alimu syai'an bi ra'yihi thumma yajidu man huwa a'lam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fayatruku qawlahu dzalik thumma yumbil atba. Kenapa kau dikatakan celaka bagi para pembebek-pembebek kesalahan alim? Dikatakan terkadang seorang alim itu mengucapkan pendapat dengan rokyunya semata. Lalu dia mendapati ada seseorang yang lebih mengerti sunnah Rasul dibandingkan alim tadi. Ternyata sunnah Rasul ditinggalkan. Dan para pengikut lebih memilih pendapatnya sang alim yang salah tadi. Wail, celaka dia. Dikecam, ditahdir umat daripadanya. Kita boleh mentahfir umat dari zalatul alim. Tapi kamu tidak boleh mentahfir umat dari uh, seorang mustahid yang salah atau ijtihad yang salah sang sang sang alim tadi. Yang ketiga, ijtihadnya seorang alim tidak bisa membuat dia jatuh dalam kebid'ahan atau penyimpangan atau kesesatan. Bahasa yang lainnya, kita tidak mungkin bisa menfonis dia sebagai orang yang sesat atau orang yang mubtadi dengan sebab salah istihad. Tidak bisa. Dipaham ya? Tidak bisa. Malah dikasih pahala satu dalam Islam ya ikhwan. Ada ulama yang salah istihadnya. Nggak boleh kamu mengatakan bal, sesat. Nggak boleh. Anda kamu katakan harif menyimpang. Tidak boleh. Anda mengatakan mubtadi. Nggak boleh. Malah dikatakan itu ulama yang salah istihad. Satu pahala. Tapi kalau tergelar eh, eh, azaratul alim, kan terkait dengan salahnya seorang alim, bisa jadi seorang alim itu dihukumi mubtadi gara-gara itu. Bisa. Ketika zalahnya kesalahan dia di dalam perkara prinsip-prinsip mendasar akidah Islam yang tidak mungkin dikasih uzur padanya. Walaupun hanya satu kesalahan itu bisa dihukumi mubtadi karenanya. Barakallahu fikum. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah menukil dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ditanya tentang Ya'qub bin Syaibah. Ini ahli hadis pada masanya, Ya'qub bin Syaibah. Al-Imam Ahmad ditanya masalah itu, beliau mengatakan mubtadi sahibu hawa. Ahli hadis ya ikhwan, ahli hadis, mubtadi sahibu hawa. Ahli bid'ah dia, pengikut hawa rasul. Kata Al-Khatib, sebab Imam Ahmad mengatakan demikian dikarenakan Yakub bin Syaibah berpendapat tawakuf tentang Al-Quran. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah titik. Makhluk atau bukan? wa a'lam. Ini dalam pandangan ulama salaf lebih jahat dari Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan al quran makhluk. Quran adalah makhluk. Ada kufur. Pada masa itu yang tawakuf lebih jahat. Al-waqifah min minal jahmiyah. Ini orang tawakuf dalam bab ini. Satu zalah saja. Jatuh dia. Kata Imam Ahmad, mubtadi'un sahibu hawa. Asyikh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah menjelaskan. Ketika dia membantah seorang mubtadi syirir yang Mesir dari Yaman Abul Hasan al-Ma'rifi ketika Abul Hasan membuat kaidah nusahih wala nuhaddim kita hanya membenarkan tapi tidak menghancurkan Dipandang sama Syekh kata Syekh menjelaskan laqad kana ar-rajulu yazillu zallatan wahidatan fil aqidah ala ahli salaf fayusqituhu a'immatus salafi wal hadith fahal hum hadamun mufsidun ada dakwah salafiyah belum mengatakan dulu ada seseorang tergelincir pada satu zallah dalam bab akidah di masa salaf para ulama salaf ulama hadis langsung menjatuhkan kehormatan dia Langsung meruntuhkan keadaan dia. Apakah kita mengatakan ulama salaf penghancur, pengerusak, musuh dakwah? Lah. Tapi justru itulah yang namanya prinsip salaf. Akidahnya salaf. Kalau zallah, keterkelinciran, kesalahan bisa menjadikan pelakunya dikatakan mubtadi. Kalau salahnya dalam perkara prinsip-prinsip akidah asy bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah disebutkan dalam Majmu' Fatawa Warasail karya beliau di jilid ke-14 ketika menjelaskan tentang seseorang yang jatuh dalam kebid'ahan. Belum merinci. Yang pertama seseorang yang dikenal sebagai ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang sesat, jatuh dalam kebid'ahan berikutnya. Langsung gabungkan. Ada mubtadi'un dhal, yang berikutnya, nih, bid'ah yang baru. Nih, bid'ah yang baru. Nih, yang berikutnya lagi. Gabungkan langsung, selesai urusan. Ada lagi yang kedua kata beliau. Seseorang yang sebelumnya dikenal di atas sunnah. Alimus sunnah. Ternyata dia jatuh dalam kebid'ahan besar yang fatal. Yang semisal dia nggak dikasih uzur. Seperti bid'ah rafidah, bid'ah khawarij, bid'ah Jahmiyah, bid'ah uh, wujud dan semisalnya ya, Yang besar, yang yang fatal. Ketika ada yang jatuh padanya langsung dikatakan mubtadi. Langsung dikatakan mubtadi, tidak perlu adanya nasihat. Tidak harus ada yang kebatul hujjah. Kenapa? Dikarenakan semisal dia tidak mungkin dikasih uzur karenanya. Terlalu gamblang bid'ahnya, terlalu fatal penyimpangan-penyimpangannya. Kok menyimpang? Hadza mubtadi'un dhal. Bahkan sebagian salaf mengkafirkan orang semacam ini. Nah, yang yang yang punya pemahaman Rafidhah, kafir begitu. Karena pemahamannya kufur. Tapi mereka semuanya sepakat, maka semuanya sepakat dia adalah ahlul bid'ah. Yang diikhtilafkan kafir ataukah tidak kafirnya. Nah, Ini namanya salah. Seorang sebelumnya alim, alim sunnah, kibar ulama, zallah tergelincir pada satu perkara penyimpangan bila begitu fatal. Itu langsung mubtadi. Mubtadi. Kenapa? Bid'ahnya fatal, begitu besar. Orang semacam beliau yang alim itu tidak mungkin dikasih uzur karenanya. Muslimin yang awam saja paham, ini penyimpangan. Masa alim sekelas dia nggak paham atau mubtadi. Hakata. Ini yang membedakan antara zallatul alim dan ijtihadul alim. Barakallahu fikum. Ini yang tidak dipahami oleh banyak pihak. Sehingga kaidahnya di kalangan para ulama, kaidah umum mereka mengatakan zallatul alim la tadkhulu fi babil ijtihad. Ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim itu tidak bisa masuk dalam bab ijtihadnya dia. Berbeda. Berbeda barakallahu itu Sekali lagi yang paling uh, paling awal ijtihad itu perkaranya masih terkait dengan dalil. Paham ya? Kalau zalla tidak ada padanya dalil. Dia salah, menyelisihi dalil, menyelisihi yang benar. Zallahnya alim macam-macam. Nah, tergantung bentuk zalahnya masing-masing. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang fatal. Zalahnya seorang alim terkadang dimaafkan. Pelakunya masih dihormati, dimuliakan. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Kita mendapati sehingga banyak kalamnya para ulama, kalabus salaf dalam bab ini, ini hukum asal. Tapi ada kalanya zalatul alim nggak dimaafkan. Dikarenakan jatuhnya pada perkara akidah, perkara prinsip yang sangat mendasar, barakallahu Yang semisal dia nggak dimaafkan. Maka dikatakan ini alim, eh, entah dikatakan eh, menyimpang, dikatakan sesat, dikatakan tadi atau semisalnya dengan keadaannya masing-masing. Kuncinya cuma satu, yang menghukumi adalah para ulama. Bukan kalian, bukan antum. Ha? Ah, yang menghukumi adalah para ulama. Ulama yang mengetahui zalahnya fulan normal. Ha? Jangan diikuti, orangnya di, di, di, dimuliakan, dihormati. So, fulan zalah Ini menyimpang ini, bahaya. Fulan zalah mubtadi. Itu sebenarnya para ulama yang menyikapi. Difahami insyaAllah ya? Tidak semua zalatul alim dimaafkan. Tidak semua zalatul alim dikatakan sesat. Jangan bikin kaidah baku. Tapi darajat tergantung salahnya masing-masing dalam bab apa. Ada yang cukup dikatakan salah, orangnya bagus, masih dikatakan sebagai alim sunnah, ada yang berat, ada yang fatal, bisa mengeluarkan dia dari ahlu sunnah wal jamaah barakallahu Sekali lagi ada kaidahnya dan yang memutuskannya para ulama una barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini konsekuensi-konsekuensi daripada prinsipnya ahlu sunnah di atas. Dikarenakan uh, eh, alusuna meyakini para ulama tidak maksum, maka prinsip mereka tidak boleh mengikuti zallatul alim. Tidak boleh mengikuti zallahnya para ulama. Barakallahu fikum. Nah, uh, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah terkait dengan zallatul alim ada dua pihak yang menyimpang karenanya. Bahasa yang lainnya zallatul alim wa akhtauhum tasiru fitnatan li taifatain. Ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim fitnah bagi dua pihak. Semoga kita bukan yang terfitnah. Nah gitu ya. Yang pertama adalah Ta'ifatun tu'azzimu dhalikal alim wa tusawwibuhu. Bal wa taj'alu sayyiatihi hasanat. Ini gulu ya. Sebagian pihak barakallahu fikum mengagungkan alim tadi. Membenarkan kesalahan alim tadi. Bahkan meyakini kesalahan alim itu kebaikan dia. Mengerikan ya ikhwan. Ini yang hulu jatuh nanti pada taklid buta, asofiyah buta, takdisul ulama, mengkultuskan ulama. Penyimpangan ya ikhwan. Yang ada pada semua ashabul ahwa'i wal bidak terkait dengan tokohnya masing-masing. Yang paling dikenal kaum sufiyah, rafidah. Keliru. Yang namanya alim salah ya salah. Ada kelompok yang kedua para fikum. Yang juga salah dalam bab ini. Yang berikutnya wa ta'ifatun tadhummuhu wa tukhati'uhu bal tuhilu hasanatihi sayiat. Ada sebagian pihak yang mencela alim tadi, yang menyalahkan alim tadi, tapi melampaui batas. Sampai semua kebaikan-kebaikan sang alim salah semua. Ini melampaui batas. Ini ekstrim, jafa. Ini mencontoh kaum khawarij. Nah, di zaman sekarang modelnya kayak hadadiyah, hajawurah. kelas fikum. Ada alim yang salah langsung disikat. Ada hizbi, ada mubtadi, ada kita langsung. Bahkan melampaui batasnya. Ada kata, wah ada khata. Alusunnati arul haq barakallahu fikum. Mereka punya kaidah yang begitu jelas. Zallatul alim enggak diikuti. Ya, khataul alim nggak diikuti. Yang namanya zallah tetap zallah. Yang namanya khata kesalahan tetap kesalahan. Yang namanya zallah apapun dan siapapun yang melakukannya salah. Diingkari barakallahu fikum. Nyalu sunnah. Mau yang salah orang awam, mau yang salah ustadznya, mau yang salah alimnya, mau yang salah oh, alim kibar. Enggak ada yang maksum. Ketika dipastikan salah atau zallah, katakan ini salah, ini zallah, enggak diikuti. Bahkan diluruskan, dibantah ila akhir. Umat kasih keterangan nawasalah salah itu. Adapun terkait dengan alimnya tergantung keadaannya masing-masing, tergantung zallahnya masing-masing hukum asal, ingat, hukum asal dimuliakan. Alimnya dihormati, masih dikasih kedudukannya, dikasih hak-haknya barakallahu fikum. Hukum asal ya, ikhwan. Disebutkan barakallahu fikum oleh uh, eh, Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-Muwafaqat ketika membicarakan tentang salatul alim dikatakan la bagi ayyun saba sahibuha ila taqsir wala ayyushanna'a alaihi biha wala yuntaqasu min ajliha tidak sepantasnya orangnya ini ulamanya dikatakan taksir ilmunya cetek ilmunya dangkal ilmunya kurang tidak boleh juga tidak boleh dikecam, dicaci maki dengan keras, tidak boleh. Atau dilecehkan, direndahkan, dihinakan karena zalahnya juga tidak boleh. Fa inna hadza kulluhu khilafu ma taqtabi rutbatuhu bid din. Sebab tindakan-tindakan tadi menyelisihi kedudukan seorang alim pada agama ini. Tidak sepantasnya seorang alim di, dikatakan demikian. Ini hukum asal. Zalahnya jangan diikuti, khatok jangan diikuti, diluruskan, dihingkari, dinasihati. Dengan hujah, dengan dalil. Tapi ulamanya dihormati, dimuliakan. Ada yang demikian ya. Tapi ada kalanya pula barakallahu fikum seperti yang diutarakan tadi. zalahnya jangan diikuti, alimnya disikapi. Disikapi, dihukumi, difonis dengan keadaannya masing-masing. Ima dikatakan fatan atau bal atau munharif atau mubtadi atau sahibu hawa tergantung keadaannya masing-masing. Ingat siapa yang menghukumi? Para ulama, bukan antum. Jangan wah salah lagi, sesat. Oh, jangan. Antum ini siapa? Ulama. Ketika ulama yang mengatakan fulan berubah, fulan mudhalimi uh, eh, salafin, fulan kalau nggak tobat mubtadi, fulan kalah. Itu ulama yang, yang berbicara para kelompokan kita. Ada muhim jiddan. Ini sangat penting diperhatikan barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini azakumullah banyak yang tidak bisa memilah-milah sekian bab. Semua kesalahan alim, semua zalahnya alim dikatakan isi hatinya beliau. Tidak mungkin dikatakan sesat. Kalaupun benar dua, salah satu pahala. Ini takhlitun ajib, pencampuran yang aneh. Barakallahu Yang dijelaskan oleh para ulama berbeda. Bedakan antara zallah dengan ijtihad. Barakallahu Sebagian lagi terbalik. Ijtihadnya seorang alim dikatakan zallah semuanya. Salah. Allahul musta'an. Gitu ya. Banyak menyimpang ya, Pak. Yang ini taksub, taklid kepada alimnya. Nggak mungkin salah. Hah? Nggak mungkin salah dia. Allah SWT. Kok nggak mungkin salah? Manusia biasa nggak mungkin salah. Yang ini hu al-muhim. Ini yang ini hulu, yang ini terlalu ekstrim. Maka pegangi yang tengah-tengah. Pegangi yang tengah-tengah. Ini prinsipnya al-sunnati wal jamaah. Barakallahu. Nah, ulama al-sunnah hormati muliakan, ambil ilmu daripadanya, ambil fatwa daripadanya, jadikan rujukan umat tentangnya, uh, rujukan umat tentang permasalahan mereka. Jangan melampaui batas, jangan kurang daripadanya. Jangan melampaui batas, jangan kurang daripadanya. Allahul musta'an. Nama ya ikhwan. <clears throat> Ini beberapa poin penting dari prinsip-prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan para ulama terkait dengan para ulama. Ahlu sunnah tidak mencela ulama. Ahlu sunnah tidak melampaui batas dalam mensikapi para ulama. Maka muncul tadi pembahasan demi pembahasan di kalangan para ulama una terkait dengan beberapa poin-poin di atas barakallahu fikum. Ini semuanya ya kawan harus dicamkan baik-baik. Ulama pewaris Nabi, betul utamanya sangat tinggi, benar. Fadilnya sangat besar sekali, sahih. Tapi ingat, mereka manusia biasa tidak maksum. Tapi ingat, mereka mungkin salah, mungkin benar. Maka kita ikuti mereka hanya dalam perkara sesuai dengan dalil. Jangan ikuti istihad mereka yang salah. Jangan ikuti zallah mereka, kesalahan mereka. Jangan diikuti. Nah, dalam menyikapi kesalahan ulama maka diterangkan konsep-konsep yang disebutkan di atas barakallahu fikum. nama ya ikhwan. Yang berikutnya lagi barakallahu fikum masih terkait dengan para ulama una sebagai pewaris Nabi ialah riayatu maratibil ulama. Sampai jam berapa kita? Sebelum saya teruskan pembahasan berikutnya. Sampai duhur, lanjut apa? Sampai asar. Mas, mas. Sampai jam berapa? Yakin? Yakin? Hah? Tanya jamnya betul. Sampai setengah dua. Oh gitu. Oh, Zain, Masya Allah. Masih kuat insya Allah ya? Ya khair kalau masih kuat. Teruskan tema sampai duhur. Insya Allah ta'ala. Habis duhur. Teruskan lagi. Nah, bismillah. Eh, Tapi <clears throat> barakallahu fikum. Perkara berikutnya yang perlu diperhatikan ya ikhwan. Terkait dengan para ulama una. <clears throat> ialah riayatu maratibil ulama. Kita harus memperhatikan tingkatan-tingkatan para ulama. Ulama itu maratib. Darajat. Ulama bertingkat-tingkat. Sebagaimana ilmu juga bertingkat-tingkat. Barakallahikum. Ada yang ilmunya tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang sedang, ada yang sedikit ilmunya. Itu ilmu. Para ulama ada yang ulama yang senior yang kibar, ada ulama yang di bawahnya, ada di bawahnya lagi. Ada ulama yang pakar di sebuah bidang, ada yang pakar dalam semua bidang, ada yang di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Ini perkara yang wakil, real, nyata, nggak mungkin dipungkiri. Ini disepakati oleh semua ulama yang ada dan para ukola. Innal ilma darajat wal ulama maratib. Ilmu bertingkat-tingkat, ulama juga bertingkat-tingkat. Bahkan para nabi dan para rasul pun juga bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada nabi, ada rasul. Yang paling utama rasul. Dari para rasul yang paling utama adalah Rasul Ulul Azmi. Yang paling utama dua, Nabi Muhammad dan Nabi Allah Ibrahim. Yang paling utama dari semua yang ada, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tingkat-tingkat. Wa hakata ulama bertingkat-tingkat barakallahu fikum. Nah, ya kawan. Uh, eh, dari sini barakallahu fikum. Dikarenakan ulama itu bertingkat-tingkat marati pada rujat. Maka kewajiban kita selaku kaum muslimin, selaku tulabul ilm, untuk memperhatikan tingkatannya masing-masing. Dan menerapkannya pada kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Di antaranya ialah mura'atu takhassus. Memperhatikan takhasusnya mereka masing-masing. Takhasus itu maknanya kepakaran, spesialisasi bidang. Ulama ini ada yang ahli bidang fikih, bidang tafsir, bidang hadis, bidang akidah, bidang fitnah, bidangnya nahu, saraf, ilmu, dan segala macam lugatul arabin dan juga yang lain-lain. Mereka itu memiliki takhusus, spesialisasi bidang ilmu agama. Maka kaum muslimin harus memperhatikan ini semua. Fungsinya apa? Fungsinya ialah arruju ilal mutakhassisin fi kulli fannin. Yang pertama ya, ikhwan. Kita harus merujuk kembali kepada ulama-ulama pakar dalam masing-masing bidangnya. Dalam bab tafsir, pakar tafsir, hadis, pakar hadis, fikih, pakar fikih, lugah, pakar lugah. Masalah waris, pakar warisan. Nah, masalah jantung, Bapak diam. Yang pakar jantung, spesialis jantung, jangan berobat jantung dokter umum, dikasih obat mata nanti. Jangan. Pakar. Kembali kepada ulama pakar pada bidangnya masing-masing. Ini merupakan perkara yang syar'i. Kalau tidak akan hancur. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Ketika perkara itu disandarkan bukan pada ahlinya, maka tuh kebinasaan dia. Difahami insyaallah ya? Ini perkara yang wadih. Dan disepakati oleh semua para ulama dalam urusan agama, urusan dunia sepakat. Rujukan utama adalah yang pakar dalam bidang tersebut. Nah gitu ya. Nah, dokter banyak, betul? Banyak sampai ada yang nganggur. Nah, dokter spesialis juga banyak. Nah gitu ya. Dan Semuanya sepakat. Masing-masing dokter spesialis ada bidangnya masing-masing. Spesialis penyakit dalam, spesialis saraf, spesialis ortopedi, spesialis jantung, spesialis walaki, anak-anak, macam-macam. Spesialis kandungan. Secara akal yang sehat dan secara bimbingan syariat dalam semua bab kita diminta kembali kepada yang pakarnya. Suka diem. Betul ya? Betul. Nah, antum lagi Allahul musta'an qadar Allah karena penyakit saraf. Penyakit saraf. Ya jawabannya ya ada keterkaitan sih kan penyakit dokter. Tapi nggak mungkin ini, nggak mungkin saya kan antum penyakit saraf dirujuk ke dokter kandungan. Nggak nyambung insya Allah. Betul ya? Ada yang mengatakan, ya sama dokternya kok. Jangan pilih-pilih. Yang penting dokter. Ucapannya hak atau batil? Batil ya akhi. Iya antum sehat. Saya kena saraf. Enaknya asar dokter. Ya ke kan dokter. Dokter itu banyak. Betul enggak? Ya sudah cari yang spesialis. Juga sama, spesialis juga banyak. Masa asal spesialis? Kena saraf, larinya ke dokter kandungan. Emang saya perempuan apa? Enggak benar itu. Yang benar datang langsung ke mana? Spesialis syaraf. Tapi gitu. Dia yang pakar. Diperiksa oleh beliaunya. Dengan ilmu yang dimiliki. Ini ada kaitannya dengan masalah penyakit dalam. Mari kepada penyakit dalam. Tapi direkomendasikan dari ahli syaraf tadi. Wallah alam, mungkin antum akan dibilang agak sedikit senewah ketika antum ngotot. Tidak bisa, pokoknya semua dokter. Ah, kalau saya ke ahli kandungan kenapa? Sesat sayanya. Ya nggak sesat sih, cuma agak miring saja. Ini perkara yang nyata dalam bab dunia pun sepakati. Apalagi dalam bab agama. Rasul mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisa. Maka dalam bab bidang ilmu agama juga sama. Kaum muslimin diminta untuk kembali kepada pakarnya masing-masing. Fungsi yang kedua dan yang sangat yang, yang, yang, yang sangat penting disebutkan sebagai faedah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sistem sahihah belum mengatakan qaulul mutakhassis wa ra'yuh hujjatun ala ghairil mutakhassis pendapat-pendapat penjelasan-penjelasan rokyu-rokyunya yang pakar itu sebagai hujah atas yang bukan pakar. Ini dokter spesialis jantung, ini dokter umum. Yang umum mengatakan, "Pak, gini gini gini." A. Kata yang spesialis, ngawur gue. ala itu, yang betul gini gini gini gini. Ambil yang mana? Spesialis. Ucapannya yang spesialis hujah bagi yang bukan spesialis. Itu ucapnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan itu bukan taklid, bukan taklid, tapi dalam dimasukkan dalam bab qabul khabari thiqah. Jangan baik-baik. Dimasukkan dalam bab qabul khabari thiqah. Menerima beritanya orang yang terpercaya. Darinya was'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Difahami siapa ya? Hujjah ya ikhwan. Hah? Antum jangan jangan jangan terpesona dengan ucapan sebagian pihak, sebagian orang yang mengatakan sejak kapan ucapan seseorang alim jadi hujah itu? Hujah itu ayat, hadis, ijma ulama itu hujah. Sejak kapan ucapan seorang alim si fulan hizbi, si fulan menyimpang dikatakan sebagai hujah? Sejak kapan itu? Ya semenjak antum belum lahir. Ya mungkin semenjak antum belum ada di muka bumi. Itu semenjak zaman dahulu kala ya akhi. Dalam bidangnya masing-masing. Mereka adalah hujah atas yang bukan bidangnya. Itu bukan taklid, itu bukan asobiyah, itu namanya kabul khabar thiqah. Menerima kabar orang yang thiqah barakallah. insya Allah ya? Ucapannya para mufassirin pada bab tafsir hujah Ucapannya para para fuqaha juga demikian. Ucapannya para ulama cara wa ta'dil, si fulan dhaif, si fulan kadzab, eh, thiqah, saduq ila akhir. Dan mereka pakarnya hujjah. Dipakai oleh para ulama untuk menghukumi sebuah hadis. Hadis ini dhaif, padanya ada rawi yang dhaif. Qala Ibnu Ma'in dhaif. Dipakai. Sudah zaman dahulu kala ya. Allahumma musta'an. Difahami insyaallah ya. Ini penting untuk namanya muro'atu takhusus, Antum harus perhatian dengan spesialisasi bidang masing-masing ulama. Tujuannya merujuk kepada ulama pakar bidangnya masing-masing dan ulama tersebut hujah bagi ulama yang bukan bidangnya. Barakallahu. Difahami insyaallah ya? Naam. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Antum tahu Syafi'i rahimahullah, ya kan? Syafi'i. Imam pada masanya, imam sunnah, imam fiqih ila akhirnya. Syafi'i ma'ruf. Berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, muridnya. Itu diabadikan atau disampaikan sendiri oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, qala lana asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada kami, Kata Syafi'i kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadithi minni. Fa idza sahha indakumul hadis, faqulu lana hatta akhudha bih. Wahai Imam Ahmad, antum lebih mengerti hadis daripada aku. Anda, antum lebih mengerti hadis daripada aku. Maka kalau ada hadis yang sahih menurut antum, sampaikan kepada aku supaya aku pegangi, aku ambil dia. Imam Syafi'i mengakui kepakarannya masing-masing. merujuk kepada yang lebih alim dan mengambil fatwa orang yang alim yang pakar dalam bidangnya masing-masing barakallahu. Di sisi yang lain para ulama mengambil keterangan Imam Syafi'i dalam perkara usul fiqh nasikh wa mansukh dan segala macamnya bab usul fiqh dari Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, dulu kami tidak mengerti gini-gini. Tidak mengerti nasib, masuk dan segala macam. Sampai datang Asyafi'i rahimahullah. Baru kami memahami. Intinya Pak Ivan, kembali pada pakar bidang masing-masing. Nah kalau babnya bab fitnah, kembali kemana ya Pak? Kok diem? Kembali kemana ya Pak? Ya ulama fitnah. fokohaul fitnah rijalul fitnah. Ulama-ulama sunnah yang ulama kibar yang dikenal selama ini mendalami sunnah Rasulullah SAW, mendalami semua fitnah yang ada, mengkaji fitnah demi fitnah satu persatu dengan rinci dengan detail, tahu seluk beluknya, penyimpangan penyimpangannya, prinsip prinsipnya, trik triknya, segala macamnya, paham. Kembali pada ulama yang seperti ini dan setiap zaman, setiap masa Allah Azza wa Jalla membangkitkan di tengah-tengah kaum muslimin ulama-ulama demikian keadaannya barakallahu fikum. Di masa lalu seperti uh, Imam Ahmad Ibnu Hamr rahimahullah pada fitnah khalqul Quran. Pada era yang berikutnya lagi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berikutnya lagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Najdi rahimahullahu taala. Berikutnya lagi sama sekarang ini diakui oleh semua para ulama yang ada ketika itu. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Suka enggak suka terserah antum. Itu kenyataannya barakallahu fikum, pujian, sanjungan, tazkiyah dari ulama kibar pada masanya. Sampai sekarang ini. Beliau tanya bersama dengan beliau barakallahu fikum. Maka dalam bab seperti ini kembali kepada al-mutahassis dan itu bukan pilah-pilih tapi bimbingan syariat. Kalaupun pilah-pilih syar'i, harus pilah-pilih, tidak sembarangan. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Nah, sekarang ini banyak suara-suara sumbang. Hmm? Kembali oh, kepada ulama-ulama, pilih-pilih ulamanya. Hmm? Ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau enggak, tinggal sama mereka. Ulama siapa yang dimaksud? Yang jujur, jangan bikin makar. Hah? Selama ini, Alhamdulillah, Al-Sunnah al Salafiyun, dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang muncul, kembali pada ulama yang sama. Dengan fatwa ulama yang sama. Ya Pak ya? Suka diam. Zaman dahulu kala kita kembali pada ulama-ulama pada, pada masanya yang masih hidup sekarang ini. Asyik Rabi bin Hadi al-Madkhali. Fitnah. Ihya uturaf. Masalah uh, eh, Halafiyun. Ibrahim Ruhaili. Abdul Hasan al-Ma'rifi. Yayal Hajuri. MLM. Sekarang ini. Semuanya sama. Ya itu yang dimaksud. Itu-itu aja kayak nggak ada yang lainnya. Emang nggak ada yang lainnya yang pakar dalam bidangnya. Paham ya? Ulama banyak. Yang kibar sedikit. Ulama kibar banyak. Yang pakar pada masing-masing bidang. Yang pakar bidang fitnah, beliau orangnya. Yang dipuji disanjung oleh para ulama. Una barakallahu Syekh bin Hadi, Syekh Al-Abud Al-Jabiri, Syekh Al-Bukhari, dan yang lain. Ya itu kembalinya. Memang harus pilah dan pilih. Gitu ya. Ya sudah bila pilih Tapi ilzam lagi, ilzam lagi. Ini yang bikin saya nggak suka nih, ilzam. Tahu ya. Mengharuskan, harus ini, harus ini. Ya harus bimbingan syariat. Kalau tidak binasa kamu nanti. Rasul mengatakan dalam sabdanya, wusi wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah," kata Rasul. Kalau diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kebinasaan. Yang mengilzam harus ulama kibar. Kau mengilzam. Rasul mengatakan demikian. al barokatu ma akabirikum. Jadi ilzam. Jangan jadi sigor. Ulama kibar. Yang mutakhasis. Yang spesialis. Loh, kau mengilzam? Yang mengilzam dengan riwayat tadi. Kalau tidak bahaya kamu nanti. Perkara jantung aja bisa bikin mati. Apalagi masalah agama. Bisa membahayakan, bisa mematikan hati kamu. Harus itu ilzam. Itu bimbingan syariat para kelafiku. Dalam bab ini. Dipahami insya Allah ya? Ini sebenarnya suara-suara sumbang orang yang panik ketika terbongkar penyimpangan-penyimpangannya, fitnahnya ketika semua dikembalikan pada ulama kibar dan ulama kibar telah berbicara. Akhlak apa nos? Lagi-lagi itu yang lain dong. Loh, makanan lah anak kita tuh ini. Eh, yang lain itu tuh makanan. Kalau dalam perkara pembahasan masalah fitnah ya itu ulama pakarnya yang ditunjuk. Kok yang lain dong? Yang ini dong yang syar'i. I. Kayak gitu ya. Laki-laki itu laki-laki. Sampai omongan Allah Musta'ad Kayak nabi aja syekhnya itu. Loh, kok kayak nabi? Antum jangan salah paham ya, akhi. Ahlul sunnah tidak meyakini demikian. Ulama bukan nabi. Ulama enggak maksum. Ya kan? Enggak maksum. Tapi dalam bab-bab yang seperti ini, bimbingan syariatnya kembali kepada ulama kibar sunni yang spesialis yang spesialis. Barakallahu fikum. Bukan jadi nabi, bimbingan syariat. Barakallahu Gitu ya. Ah, menjamin tak kalau ikut Syekh Fulan masuk surga? Insya Allah. Ya insya Allah. Dengan bimbingan syariat. Insya Allah. Barakallahu Yang mengamalkan bimbingan syariat insya Allah fil jannah. Hati-hati loh, nanti antum bisa neraka loh antum. Hati-hati, enggak enggak enggak memastikan. Karena siapa saja menyalahi bimbingan syariat dikhawatirkan akan masuk dalam kubangan neraka. Nauzubillah. Ya harus ini prinsip. Nah, kalau babnya pembahasan bab e, nahwu yang mungkin babnya paling salah baca. Mestinya bacanya dhamma dibaca fathah. Ya salah juga nanti. Tapi ini babnya bab masalah fitnah terkait dengan perkara akidah, perkara prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, perkara-perkara manhajiah. Ini perkara pokok. Salah penyimpangan ya akhi. Kesesatan itu. Sehingga harus dengan bimbingan syariat tadi. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, Muro'atu tahusus. Yang kedua yang juga perlu diperhatikan di sini para klasikum ialah mura'atus sin. Mura'atus sin memperhatikan usianya para ulama. Ya, mura'atus sin memperhatikan usianya para ulama. Ulama itu semakin tambah usia, semakin matang keilmuannya. Semakin banyak pengalamannya. Semakin hilang daripadanya hal-hal yang kurang tepat dari anak-anak muda. Yang muda-muda itu kan kadang gerasa gerusu, kurang tenang, kurang masak perhitungannya. Nah, yang namanya pemuda terkadang emosinya lebih memuncak daripada kearifannya. Itu anak muda ya, Pak. Betul ya? Anak muda terkadang langsung cepat bereaksi. Nah, belum ada pengkajian sebelumnya. Itu anak muda. Ya jiwa muda. Ya muda para ulama ketika semakin berumur, berusia, semakin tua, dengan ilmu, dengan dakwah, dengan amal, dengan pengamalan dan pengalaman, semakin matang keilmuannya. Semakin arif, semakin bijak, semakin tenang, semakin jauh pandangannya. Beda. Dan dalam Islam pun dibedakan antara ulama kibar dan yang bukan kibar. Kita harus membedakan juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Innal Hakim Ibnu Hibban" disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al barakatu ma'a akabirikum." Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Rasul mengatakan demikian, kibar kalian. Karena kalimat kibar di sini, kan? uh, Eh, yang yang disepakati oleh para ulama adalah kibar fisin wa fil ilmi. Yang tua usianya dan tua keilmuannya. Alim, ulama yang pakar ilmu dan dia telah berusia lanjut. Barakallahu fiikum. Ini kabir ya. Juga dalam asarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Beliau menyatakan la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim fa idza akhadul ilma an asaghirihim halaku umat manusia akan senantiasa baik ketika mereka mengambil ilmu dari ulama kibar mereka ketika mengambil dari sigarnya mereka binasa binasa dalam riwayat yang lain dengan lafaz ala wa innan nasa bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa lam yaqum as-saghiru 'ala al-kabir fa idza qama as-saghiru 'ala al-kabir faqad ay faqad halaku. Ketahuilah umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari kibar mereka. Dan yang saghir tidak lancang, melancangi yang kabir. Ketika yang sahir, yang kecil melancangi yang kabir, fakat maka sungguh kata beliau. Ya ini kata para rawi, fakat halaku, binasa mereka. Dibedakan, ada yang sirat, ada yang kibar. Maka prinsipnya salaf, alus sunnah, mura'atus sin, memperhatikan usianya para ulama. Barakallahu Rujuknya kemana ini? Pak diem. Merujuk kemana ini? Ya ke semua ulama alus sunnah dalam semua bidang ilmu agama. Ketika ada sebuah persoalan yang rumit, muskilah, mu'bilah, fitnah, larinya kemana? Sigar atau kibar? Kepada kibar. Beliau mengatakan demikian. Al-barakatu ma'akabirikum. Ketika dengan penyampaian ilmu secara umum, yang kabir, Masya Allah. Yang sahir, labas. Selama mereka diizinkan oleh para ulama untuk menyampaikan ilmunya. Tadi ketika ada bab fitnah, muskilah, peristiwa, kejadian menimpa umat. Jangan sekali-kali merujuk kepada ulama sigar tanpa kibar. Halaku akan binasa. Tetapi merujuklah kepada ulama kibar. Sabda Rasulullah SAW, al barakatuh Ma'ah. Itu fungsinya. Jadi ada babnya masing-masing kepada ulama kibar. Ketika sampai kepada ulama kibar. Jangan semata-mata ulama kibar. Harus yang tadi pertama mutakhassis fi fannih, pakar dalam bidangnya. Antum membahas bidang fiqih lari pada pakar fiqih Membahas masalah faraid, pakar faraid, ilmu waris. Antum bicara masalah tafsir, pakar tafsir. Bicara masalah akidah, pakar akidah. Bicara masalah fitnah, pawang fitnah, takarnya fitnah. Wah, akan selamat insyaallah taala dikarenakan tadi bimbingan dalam Islam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak fi Zuhud dari uh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Termasuk tanda kiamat ilmu dicari, diambil dari asagir yang masih sagir-sagir. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksudkan dengan al-asagir yang pertama ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jelas. Ya, termasuk tanda kiamat belajar agama kepada arul bid'ah. Tidak boleh. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan al-asagir adalah al-juhala, yang jahil. Sehingga dimaukan termasuk tanda kiamat ilmu dipelajari dari orang yang jahil. Ada wabah. Ada lagi yang ketiga. Al-asagir ay sin. Termasuk tanda kiamat ilmu itu diambil dari orang yang masih muda-muda. Yang sagir-sagir, yang belum kibar. Dikasih keterangan ulama sahir, siwar yang tidak mengambil dari kibarnya. Yang tidak meriwayatkan dari kibarnya. Artinya sendirian tanpa ulama kibar. Ini berbahaya. Adapun as-saghir yarwi an kabir falaysa bi Ini ucapan Abdul bin Mubarak. Belum mengatakan adapun ulama sigar tapi meriwayatkan dari ulama kibar, menukil dari ulama kibar, mengambil ilmu dari mereka, itu bukan namanya saghir, itu namanya kadir Boleh. Sehingga yang dimaksud Sohir Fisin termasuk tanah kiamat ilmu diambil dicari dari ulama sigar yakni ulama sigar yang tidak terikat dengan ulama kibar sigar yang sendirian dalam berfatwa memberikan ilmu dan segala macamnya hati-hati jangan kepada mereka namanya muraat sin wahakala sehingga dalam menyikapi para ulama ya ikhwan ada ketentuan dan tuabitnya barakallahu namanya muraatu rutbatil ulama atau riayatu rutbatil ulama memperhatikan tingkatan-tingkatannya para ulama masing-masing barakallahu dan daripadanya akan diambil faedah pada penting prinsip yang sangat penting dalam bermuamalah dengan mereka kalau ketika kita tepati akan benar insyaallah Ketika dilanggar akan ber, ber, berefek penyimpangan-penyimpangan dan kerusakan-kerusakan. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sementara cukup barakallahu fikum. Jam 12 kurang sedikit, kurang seperempat waktunya untuk mengerjakan tuhur. Diteruskan. Teruskan ya. Insyaallah pada zuhur nanti barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. hadza.